pesantren di genggong wajahnya aku ceramah dua kan di kudek di disengit tak negara geser bisa bisa akhirnya kawasan aku metu terus geser cak genggong kan kita ya cak Iki gelem ngurusi pendidikan yang tema ini anu iki jane mergo saking ngambane atiku jane. Jangan iki menyinggung perasaan. perasaanku. ngaku rasa sekolah kok ngurusi pendidikan iki karepmu piye? Jangan ngono kuwi aku. Nih ya serapa ya Mbak Lisa ya. Ora apa Tapi pokoknya Anda menjadi tuan dulu. Anda menjadi tuan dan sekolah itu alat Anda. Jangan Anda diperalat oleh aturan-aturan sekolah. Meskipun kalau memang Anda perlu ijazah, enggak apa-apa ikuti aturan sampai dapat ijazah, tapi tidak ada hubungannya sama cari ilmu. Nek cari ilmu ya ya ya oke gone orang main sekolahan. Aku sekarang saya tanya satu pertanyaan kepada teman-teman yang masih kuliah. utamanya Anda belajar di apa? Di sipol kayak teknik ke apa? Kuwi nek kowe golek bahan dewe browsing iso Jadi Jadi nek si sinau dewe misalnya ilmu psikologi, po ilmu apa, ilmu apa, tapi browsing nih internet, yang kok pelajari, itu untuk jadi sarjana itu butuh berapa bulan dengan mempelajari dari internet? Setengah tahun. Setengah tahun. relatif cukup itu untuk mempelajari semua yang nanti ditransfer oleh dosen. Pak Nema Lah apa sebabnya kok jur kuliah? Mergo kudu duwe i jasa. Jadi ternyata tujuan sekolah itu nomor satu adalah dapat ijazah. Dan itu tidak apa-apa untuk membahagiakan ibu dan bapakmu. Ya toh? Jadi aja salah niat, aja aku niat pensiun sekolah golek ilmu pekok kuwi jenenge. Sekolah kok golek ilmu sekolah ki jen duwe sertifikat dinggo nyambut gawe. Perkara golek ilmu, sekolah itu ndak kenal Allah. Sekolah nggak kenal Tuhan, Tuhan itu tidak diakui secara akademis karena dia tidak bisa diteliti, tidak bisa didata, tidak bisa dianalisis dan tidak bisa disimpulkan. Segala sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan akademis itu berarti tidak ada. Jadi semua universitas itu ateis. Benar apa tidak? Nah, jadi jangan mencari Allah di Universitas Gajah Mada. Jangan mencari Allah Padahal pendidikan itu apa toh? Pendidikan itu janjinya sederhana dan kue ora kesasar lemu bali nang Gusti. Aku cuman itu tok kok. Mulane nawa dan ora kesasar. Kan begitu, cuma itu tok. Dan sebenarnya orang sekolah iki ya hp Neng eh, ojo sekolah aku ini bapak Ibu mungkin mau. Maka Rasulullah seperti beliau bilang tadi Rasulullah nggak sekolah. Karena sekolah naik kue sok tak kandani ya ya. Begitu kue sekolah, kue lali awakmu. Ketutupan, ke, kena hijab kamu. Begitu omnya kue dari sarjana, sana kue sarjana. Sok-sok diguyu kue, karo jen-jen karo memedi-memedi. Diguyu kue iki dudu sarjana, sarjana iki dudu hakikat. Sarjana iki dudu wujud, dudu kasunyatan. Sarjana iki main tempat parkir. jadi gue dikai emblem kalau dikai kartu kalau. Kartu parkir gitu, Bisa jenis sarjana. Nanti kamu tak ceritain siapa sesungguhnya manusia ini kan gitu. Sok-sok ya, nah saya ya. Kalau aku turun ke bumi di sini sengaja untuk kasih itu, Lemeng ya piye ya? gandeng caca itu udah lamban, udah lelet gitu ya. Nah jadi Mbak Lisa, saya kira dari beliau kemandirian Gus Dur sangat sangat tercermin. Nah rumah kamu Gus Dur ini sarjana apa? Kau dorasi sinau gila. Kerja Gus Dur sarjana. Gus itu setiap hari di Kairo itu, naik ono cah kuliah di eh lapo kuliah kan Maka bal-balan ke aku. Ngono. Nek nggak biskup bal-balan, biskup bal-balan, biskup loro kuwi Gus orang tau kuliah kan, Gus kuliah. yang gitu. Gue tenang lah, gue nih Gus Dur sami kabeh do, sami nawatona arah sekolah kabe ya, Nah, tanggung jawabnya orang tidak sekolah adalah karena dia tahu dia harus belajar. Karena Anda ini dititipi Allah, satu Anda disediain cahaya dan cinta. Cahaya ku nur, Allahu nur samawati wal ard. Terus dikasih cinta untuk mengelola cahaya salah benar peteng api elek ngono ya itu cahaya nur. Terus dikasih cinta untuk mengelolanya untuk supaya hidup seluruh kebenaran itu cinta itu dalam aplikasi horizontal namanya rahmatan lil alamin. Nah individu namanya mahabbah atau hub kan gitu tapi kalau sosial namanya rahma kan gitu nah sekolahan ramudeng di jasamu ramudeng ramudeng gitu loh teman-teman sekalian nah maka dari Mbak Lisa saya kira kita mendapatkan poin untuk kemandirian termasuk entrepreneurship kepala ikan tadi itu itu loh gue lu nemen jadi gusur ya lu nemen gue haus jan jan ini aku tahu balas gusur lis aku manggal tenang, aku suatu hari karo gustur jam, cangkeme wah jam. wah yes gusur aku ini kesel-kesel ngatur Pak Harto ya Kesel-kesel ngatur Pak Harto taat sama saya Alhamdulillah tak kona masjid gelem tak menwiritan manut sapi turute kemudian kita turunkan dia kemudian saya akan ajak dia ke masjid Baitur Rahman di DPR itu untuk saya upacarai semacam baptis gitu ya semacam beat yang resmi lah nah aku gak percaya beat-beatan Ini pokoknya secara resmi Pak partai jenengan itu buat dipercaya sinten mawon ten alam dunia ngomong apa saya itu gak dipercaya Ini Allah isih iso percaya gue, nek gue Husnul khotimah monggo saat ini gue terakhir upacara ikrar Husnul khotimah terus batuk bikin yang saya ini bikin Empat janji, empat sumpah, sumpah tidak jadi presiden lagi, sumpah tidak akan ikut campur urusan pemilihan presiden. Nomor tiga, sumpah siap diadili oleh pengadilan negara. Empat, sumpah siap mengembalikan harta yang dibuktikan oleh pengadilan baik milik negara. Tanda tangan Soeharto. Tak dia, aku sehingga sumpah. Wes, isu-isu minggu isu acara aku jam walu tekan masjid ribut raga karuan fitnah ndak karu-karuan akhirnya Pak Harto tak telepon Pak rasa ini Wes saiki urusanmu karo aku karo Gusti Allah wae rasa karo Republik Indonesia asu ngono. Wis rasa macam-macam wes ya iki langsung aja ngono aku. Wes terus aku bilang sama wartawan acara saya batalkan dan saya bersumpah kalau Anda bisa mengadili Soeharto sebelum wafatnya potong jari-jari saya ngono aku. Nekat jamu wedi tenan lah wah iki nek nek iya tenan jur kepotong driji kuwi ning alhamdulillah Tuhan sayang sama saya dihindarkan dia dari pengadilan terus aku dalan nang bapak mulis sore ini Gusur kerungu bahwa saya gagal membawa Pak Harto terus ini naja, aku tetap dok lho gurung disugui kopi terus langsung ini naja, engko minggu berikutnya ya tanggal 3 Maret sampean ini di anu di Istiqlal, masjid Istiqlal untuk Pak Harto tak susule jam walu terus untuk rono setengah setengah ketemu sampean Dik. Di di masjid Istiqlal. jadi untuk wong telu nek kono upacara. Lugus, aku gak nyaluk lagi, iki. Iki sampean dewe lo. Iya tak gak apa-apa kita susule nang cendana terus ajak nang Istiqlal. Saestu nih Gus. Iki iya, tak gak buka percaya karo aku tak. Ya wis ngono. Wis akhirnya janji tanggal 3. Seneng hatiku ta? Iyalah Gus Dur gelem wangi-wangi ngene iki diorangi wong gede gitu ya toko no, begitu aku metu di kamar ketemu wartawan aku gak tahan tak cerita no cak tadi gagal oh gak apa gak masalah gagal ini gusur yang jemput Pak Harto besok minggu tanggal 3 Maret dibawa ke Istiqlal ini kan Wos, wartawan ya seneng penasaran akhirnya wawancara gusur gus terus saya anu kan sini nyusul Pak Harto tanggal 3 ngene tengah terus dinteni kali cak nun mriko Gustur njak nih, biasa ini ngomong ngawur. ini biasa kangen wis bisa itu menulis. ngono Dadi dhewe saya ngomong, lagi. iki salah. Wong wangkel ya, hati-hati kan ya. Padha wong gendengnya tak bales kan, ya aku. Gampang ya Mas ya? Ini supaya Anda punya kemandirian, punya sikap, anda yang universitasmu ya dirimu sendiri, dosenmu Allah, Rasulullah, orang-orang besar, kan begitu. Bah, bah, bahkan bahwa Anda di universitas nggak apa-apa, itu parkir beberapa lama kan gitu kan. Tapi universitas Anda sangat luas. Nah ini terus akhirnya aku mau manggil kan musul musul tenan aku. Nah, ini ya kak musul, aku nak musul halus ya. Ya, bapakmu aku. Terus akhirnya nih suatu hari saya sama Haddad Alwi sama Ustadz Haidar Yahya dulu nanggane Gus Dur terus tak abusi Gus Dur. Gus niki sampean niki dilungkasi oleh tugas gede Gus. Niki amanate abot Gus sampean kudu sehat. Terutama kepala dan penglihatan sampean kudu sehat. Iki selalu dipeseni ono ono wong pinter teko pacitan Gus. Apa sih sampean itu kasih sih munggah lah pokoknya sampean kok tadi nomor satu lah ini aku tak ramal jadi yang ngawur tapi karena Tuhan sayang sama saya diwujudkan sama Tuhan gitu supaya saya tidak malu di depan kustur gitu loh anda juga boleh minta sama Allah begitu ya Allah jangan permalukan saya. Saya terlanjur menjanjikan istri saya mau saya beliin mobil. Kalau saya nggak dapat rezeki untuk dapat mobil, kan saya malu sama istri saya kalau memang cinta sama aku, kalau cingit cintaku mencukupi kepadamu, ya Allah wujudkan mobil itu. Ngulu wani ya, oke. Perkara terkabul biasa toh ya. biasa. Oh, tinggal wis diwosah terus saya ya, tahu kabul ya. Iya. Akhirnya tak nih temen, Gus ngene ngene ngene ngene terus tapi ngoten Gus niki enten uang tani pacitan iki pesenan kula Dolei sampean gak kepeduk-kepeduk kepeduke kula wonten stasiun supaya aku pesen nang sampean cak sampean sampean Gus Dur. Gus Dur niki kajenge munggah dadi presiden tapi kedah sehat. Nah, mulai sakniki kedah periksa dokter terus tapi syaratnya nomor pertama niku kedah batu eh Gus Dur niku kita ditempeli godong waru. Lari ya apa cak? Ini gedung waru yang cilik-cilik nang gak apa-apa. Akhir langsung pul, saya pul. Pul. nang gedung waru aja gede-gede. gede. Waru tok Agus. Karena nang ember di sana banyu ya. Kan gedung waru di Al-Fatihah itu di digom di Gom juga ping itu, Terus wah temen saya pul kok gue ember, gedung waru terus warune jalan di banyu terus Gusti Aku bilang Alhamdulillah Aku dihukum itu Al-Fatihah Aku mulai masam-masam terus narunu Karena rada tiram terus dijepok Gala-gala itu Ini nucak Iya Gus amin amin Gus Ini Seneng aku Abusi ya Untungnya durung ana BlackBerry, BlackBerry tak share ya. Aji kuyan ya, Dian lah iya, iya, soalnya geser yang ngawur lah. Nyarpe wartawan unu kayak ngomong biasa yang ngomong ngawur. Ya, iya, Tapi itu kuyan tidak apa-apa. Kami tidak pernah manggil manggilan tidak anak cerita nih. Anggar geser manggil mangkelan dia garap-garapan gak garu garuan Tapi ceramah kalau begitu sengit mah ya geser ini. Terus aku ceramah mas di pesantren di Genggong. Wajahnya ya, aku ceramah dua kan, dikudik di disengit tak gara geser. Bisa Akhirnya kawasan aku metu. Terus geser cak, gak gue kelambi tak? Dia cak sama. Itu oke kemusyarian ya Allah, ya Allah, bukakanlah pori-pori ilmu untuk saudara-saudaraku anak-anakku semua. Jadikanlah mereka pemimpin masa depan yang luas, yang bisa menampung banyak kemungkinan-kemungkinan, yang bisa menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Republik Indonesia. Jadikan Ibnu ini generasi yang akan tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin Nusantara. Ini ya kira-kira ya. Pakai iwang telu pertanyaan, monggo.